Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man Wa la haula wa la quwwata illa billah amma ba'd. Ikhwas sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang kaidah membaca mad dari jalur thayyibatun nasyar pada kesempatan yang lalu kita membahas lima kaidah dan dalam kesempatan ini kita akan bahas kaidah yang keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan, kesepuluh dan sebelas. Di kaidah yang keenam perlu diperhatikan tata cara pembacaan huruf muqatta'ah secara khusus huruf ain yang ada pada surat Maryam ayat pertama dan surat Asyura ayat kedua. Di mana huruf ain dibaca dengan tawasud, maksudnya dibaca dengan empat harokat. Kaf dibaca dengan enam harokat, ha dibaca dengan dua harokat, ya dibaca dengan dua harokat, ain dibaca dengan empat harokat, dan sod dibaca dengan enam harokat dan huruf ain yang ada pada surat asy juga dibaca demikian dengan empat harokat. Berikutnya untuk yang ketujuh membaca ro dengan tafkhim ketika wasol pada surat asy ya pada surat asy Sekali lagi pada surat Asy-Syu'ara yang ayat yang ke-63. Jadi lafaz firqin itu dibaca dengan tafkhim, hanya dengan tafkhim. Kemudian yang kedelapan membaca hadf. Hadf itu artinya membuang ya ketika wakaf sekali lagi ketika wakaf artinya ketika berhenti ya sebagaimana bacaan ini ada pada kiroat Asim riwayat Hafiz dari jalur Syatibiyah dan dalam kiroat Asim riwayat Hafiz dari jalur Syatibiyah dibaca dengan dua cara dan di sini hanya dengan satu cara yakni dengan membuang ya jadi kalau wakaf dibaca famaatan atan tidak boleh atani ya tapi atan berikutnya yang kesembilan memfathahkan huruf dhad saja yang mana kita ketahui di jalur syatibiyah bisa dibaca dengan fathah atau dhammah di huruf dhad yang ada dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-54. Ini lafaz doaf dan dha'fa. Sekali lagi hanya dibaca dengan huruf dengan harokat fathah yakni dha'fin dan dha'fa. Kemudian yang ke-10 mengidharkan huruf nun pada yasin dan nun. Yani dibaca yasin wal Qur'anil Hakim, bukan yasin wal Qur'anil Hakim, tapi diidharkan. Begitu juga huruf nun